بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد ويروى من حديث سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس عدوك الذي إذا قتلت أدخلك الجنة وإذا قتلته كان لك نورا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك hadis ada kelemahan tapi kita baca saja sardan kita lewat saja maksudnya baca dengan kilas saja diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abi Malik al-Asy'ari dikatakan al-Haythami dalam Majmu' Zawaid fihi Muhammad ibn Ismail ibn Ayyash wa huwa dha'if wa awradahu al-Hafidh al-Mundhiri fi at-Targhib wa at-Tarhib dengan Gotut tamri. Gotut tamri itu dengan dikatakan, konon katanya begitu. Dan itu biasanya kalau para ulama membawakan dengan bentuk Tamri seperti itu, biasanya isyarat kalau itu tidak begitu sahih atau lemah sehingga dikatakan ruwiya diriwayatkan katanya begitu. Maka dikatakan di sini juga dengan Gotut tamrid, yurwa. Kalau sigah yang tasrih akan mengatakan rawa atau diriwayatkan ada fulan begitu. Tapi kalau yurwa diriwayatkan itu isyarat kalau itu adalah ada kelemahan. Bukanlah musuhmu yang kalau kamu bunuh dia kamu akan masuk surga. Dan kalau kamu bunuh dia kamu dapat cahaya. Bukan. Ada yang ada aduik yang lebih memusuhi kamu atau lebih bahaya buat kamu yaitu apa yang ada di dirimu sendiri. Tentunya karena ini dhaif tidak jadi hujjah, hanya makna saja. Akal syai paling sedikit ini ucapan para ulama. Artinya ulama membawakan kalimat ini sebagai ucapan saja. Bahwasanya musuh yang sesungguhnya bukan yang kalau kamu bunuh dia kamu dapat pahala. Jihad bisa bilillah. Kalau kamu bunuh dia kamu dapat cahaya. Tetapi musuh yang sesungguhnya adalah yang ada pada dirimu. Ini yang sulit. Kamu bunuh dia kamu dosa kamu turuti dia, kamu dosa. Terus bagaimana? Di sinilah letak ujian yang berat untuk melawan diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Waqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu fi wasiyatihi li Umar. Masih kosong. Tahan, tahan. Salam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam wasiatnya kepada Umar hina istakhlafahu ketika menunjuk dia jadi khalifah inna awal ma uhadziruka nafsak allati baina jambayk awal pertama yang aku peringatkan engkau daripadanya adalah dirimu sendiri dirimu yang ada di hadapanmu fahadal jihad yahtaju aidan ila sabar berarti jihad melawan hawa nafsu juga butuh kesabaran. Paman sabar ala mujahadati nafsihi, siapa yang sabar melawan dirinya, wahawahu dan hawa nafsunya, wa syaitanih dan syaitannya, ghalabahu wa hasala lahu nasr wa dhafar, maka dia akan bisa mengalahkannya. Dan dia akan mendapatkan nasr wa dhafar, kemenangan dan keberhasilan. Wa malaka nafsahu. Kalau menang, dia akan bisa menguasai dirinya. Fasara azizan malika. Kalau bisa menguasai dirinya, maka dia menjadi raja pada dirinya, menjadi mulia. Wa man jazi'a wa lam yasbir ala mujahadati dzalik dan siapa yang mengeluh dan tidak sabar dalam melawan hawa nafsu, uliba wa quhira wa usira maka niscaya dia akan kalah, akan ditundukkan dan akan usiro ditawan, ditawan oleh hawa nafsu, dibelenggu oleh hawa nafsunya. Wasara abdan dalilan asira, maka akhirnya dia menjadi budak yang rendah dan tawanan. Abdan budak dalilan rendah asiran tawanan fi yadai syaitani tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya Kama qil, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, Idal mar'u lam yaglib hawahu aqamahu bimanzilatin fiha al-azizu dalilu. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, aqamahu bimanzilah maka akan didudukkan di satu kedudukan yang padanya seorang yang mulia jadi rendah. Al-Aziz jadi zalil. Seorang yang mulia jadi rendah. Qala Ibnu Mubarak kata Ibnu Mubarak man sabara fama aqala ma yasbir wa man jazi'a fama aqalla ma yatamatta. Kata Ibnu Mubarak siapa yang sabar betapa sedikitnya apa yang dia sadari. Artinya kalau dia sabar sesungguhnya sedikit sekali. Kecil lewat. Kalau sabar kalau dia jazia mengeluh, maka sungguh sedikit sekali apa yang dia nikmati. Yang dia nikmati sedikit sekali. Tidak terasa apa-apa. Artinya mengeluh nggak untung, sabar nggak rugi. Sabar itu kamu nggak akan merasakan apa-apa. Terus lewat begitu saja. Musibah yang susah, yang mengerikan, yang berat. Itu ketika disabari, lewat sebentar. Tetapi ketika mengeluh, kenikmatan yang sebentar susahnya yang banyak. Ini kemarin begini, hari ini begini, tadi malam begini, sekarang aku sekarang aku merasakan ini, ini, ini, ini itu semua dalam hatinya, dalam mulutnya, mengeluh sana kemari. Ma'akallah ma'ya tamat tak Sedikit sekali apa yang dia nikmati. Tak terasa. <coughs> Subhanallah. Ada istilah orang-orang dulu meliti kalau lagi pergi jangan mikir pulang. Kalau sudah di rumah jangan mikir pergi. Ini ternyata kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ketika membayangkan kalau nanti bukan besok mau pergi luar negeri seminggu sekian itu sudah berat di rumah, sudah susah. Padahal belum berangkat, tapi sudah susah duluan. Berat, susah, menangis istrinya, anak-anaknya mengeluh, aku jangan pergi segala macam. Susah. Udahlah, ini masih di rumah kita. Jangan mikir pergi. Ya. Sebaliknya, begitu. Di luar, sama seperti itu. Ini barakallahu fikum. Kalau orang sudah mengeluh di awal sebelum berbuat, sudah merasakan beratnya. Padahal belum berbuat. Juga demikian. Ketika setelahnya. Sudah selesai. Tapi ketika kita masih mengeluh, kemarin itu begini, kalau saja begini saya akan begitu, itu akan terus sakitnya. Padahal sudah selesai dan sudah lewat ma aqalla ma yatamatta. Akhirnya sedikit sekali apa yang dia nikmati. Yang harusnya dia bisa menikmati dua minggu penuh habis semuanya. Seminggu sebelumnya mengeluh, seminggu setelahnya mengeluh. Qala faqauluhu inna nasra ma'as sabr. Ini kembali ke hadis. Masih ingat hadisnya. Inna nasra ma'as sabr. Diakhiri dengan kalimat dari Nabi SAW bahwa sabar Eh, nasr kemenangan bersama kesabaran. Tidak mungkin akan ada kemenangan tanpa kesabaran. Yasmulun nasra fil jihad. Mencakup kemenangan dalam jihad. Fisabilillah. Jihad al-aduwi zahir. Termasuk jihad melawan musuh yang tampak. Wa al aduwil batin. Termasuk juga melawan musuh yang tidak tampak. Hawa nafsunya dan syaitannya Faman sabara fihima, siapa yang sabar dalam kedua jihad tersebut, nusira wa dhafira bi'aduwih, niscaya dia akan dimenangkan dan dia akan berhasil melawan musuhnya. Waman lam yasbir, dan siapa yang tidak sabar? Fihima ma wajazia siapa yang tidak sabar pada keduanya? wajazia dan banyak mengeluh, uhira, maka dia dikalahkan. Wa asiran dan jadilah dia tawanan li'aduwihi bagi musuhnya au qatilan lahu atau bisa jadi terbunuh. Bukan hanya ditawan, tapi terbunuh. Ditawan itu masih bisa bebas. Tapi kalau sudah terbunuh, nah kan bisa hidup lagi. Demikian pula kalau sudah kalah jadi dan hal nafsu, mudah-mudahan masih berharap bisa sembuh suatu saat, bisa taubat. Tetapi kalau sudah mati, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah Sampai Allah katakan amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati tidak hidup. Mereka berjalan di muka bumi, tapi mereka mati. Sudah tidak bisa dinasehati lagi, nggak bisa ditegur lagi karena hatinya telah mati. Itu qatilan lahu, berarti dia terbunuh di dalam jihad tadi. Ikhwanifidina'azakumullah Ini kalau tidak sabar Berarti senjata utamanya adalah sabar Ayat itu sudah lewat ya Kita baca Yang Allah katakan fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang sabar akan bisa mengalahkan 200. Kalau ada ila akhir. Itu menunjukkan sabar itu syarat. Syarat kemenangan. Fahada al-jihad. Udah sampai. Nah, qauluhu. Wa innal faraj ma'al karb. Atau ma'al karb. di rok. Kalau farj dengan disukunkan roknya itu kemaluan. Sehingga jangan sampai salah baca. Innal faraja ma'al karab. Hada yashhad lahu qauluhu azza wa jal. Dan ini didukung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu. Ialah Allah yang menurunkan ghaith, bantuan dukungan. Setelah mereka kanatu, setelah mereka putus asa. Kunut dengan po putus asa. Kalau kunut dengan tak maknanya khusyuk dan memanjangkan bacaannya, memanjangkan berdirinya dalam salat itu dikatakan kunut pakai tak. Min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah dan dialah Allah yang menyebarkan memberikan rahmatnya. Wa qul Nabi sallallahu ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو عفوا salah baca وقرب غيره disebutkan pula dalam hadis Allah tersenyum atau Allah tertawa Rabbuna dari qunut ibadih dari keputusasaan hambanya padahal dekatnya perubahannya karena kita tidak tahu, biasanya mengeluh. Bahkan putus asa, bagaimana bisa berhasil, bagaimana kita akan selamat, bagaimana pasti kami hancur, pasti akan begini, akan begini. Padahal Allah maha tahu, ini depannya besok akan selesai urusan itu. Dia sudah putus asa seperti itu kalimatnya. Maka Allah tertawa melihat hambanya yang kunut, putus asa, mengeluh segala macam, padahal kurbu ghiyarihi. Ghiyar, perubahan keadaan perubahan keadaan. Padahal sebentar lagi akan berubah. Kharajahul Imam Ahmad wa kharajahu ibnuhu Abdullah fi hadithin tawil. Dikeluarkan dari Imam Ahmad dan dikeluarkan pula oleh anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Nulis kitab sunnah dalam hadis tawil wa fihi. Dalam hadis yang panjang di dalamnya ada kalimat alimallahu yaumal ghaisi annahu la yushrif alaikum azilina qanitina فيظل yadhhak qad alima anna ghiyarukum anna ghiyarakum ila qurbin Hadis yang panjang di antaranya ada kalimat ini Allah tahu kapan hari pertolongannya maka saat itu Allah akan muliakan kalian kalian dalam keadaan azilina qanitin kalian dalam keadaan putus asa dalam keadaan mengeluh fayadhillu yadhhak maka Allah tertawa karena Allah Maha tahu jalan keluarnya di belakang ini yang dia sedang keluhkan di belakangnya jalan keluarnya mengeluh putus asa padahal di belakangnya maka Allah tertawa melihat hambanya seperti ini Qad alima anna ghayarakum ila qurbin. Padahal perubahannya sangat dekat. Wal makna, maknanya annahu subhanahu wa ta'ala ya'jab. Jadi Jadi tertawanya tertawa ajab. Tertawa terheranan. Kenapa dia putus asa? Padahal di belakangnya jalan keluarnya. Ya'jab min qunuti ibadihi indah tibatil qatar. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala terheran-heran melihat hambanya yang putus asa indah tibasil matar ketika tidak turun hujan. Hah? Iya, qaf, ta dan ra itu hujan. Walaupun artinya qatar itu adalah tetesan, tetapi sudah bermakna hujan. Masih ingat kalimat qatrah minal jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Qatrah satu tetes dari jannah al qatar maksudnya tertahannya tetesan air. Hujan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala ya'jab melihat hambanya yang putus asa karena kekeringan wa qunutuhum wa ya'suhum minar rahmah. Keputus asaan mereka dari rahmat Allah. Wa qad iqtaraba waktu farajihi. Padahal sudah dekat jalan keluarnya. Wa rahmatihi li'ibadi. Sudah dekat sebentar lagi hujan Mungkin sekarang dia sudah menangis, mengeluh dan menyatakan kami akan binasa, kami akan mati, kami nggak akan bisa lagi. Air tidak ada, ini tidak ada, itu kering, ini kering segala macam. Padahal nanti malam hujan. Disinilah makna Allah tertawa lihat hambanya yang putus asa. Kenapa dia putus asa? Padahal sebentar lagi akan datang jalan keluarnya. Kalau musibahnya dalam bentuk kekeringan kayak tadi, eh tiba qatar hujannya sebentar lagi. Malam mungkin masih kejauhan. Mungkin sore nanti atau setelah satu jam setelah dia menangis mengeluh mengatakan tidak mungkin, tidak mungkin. Semati saya. Padahal kita lagi ucap. Yani bi'inzalil ghaithi alaihim. Allah menurunkan kepada mereka hujan. Wa sama dengan ghaith juga. Ghaith juga maknanya sebenarnya bantuan, dukungan. Tetapi sering bermana hujan. Sering bermana hujan. Maka dikatakan inzalul ghaith, menurunkan ghaith, arti menurunkan hujan wa taghyirihi lihalihim. Dan sebentar lagi akan terjadi perubahan keadaan mereka. Wahum la yash'urun. Tapi mereka tidak merasa. Si hamba ini tidak tahu yang gaib. Jalan keluar ini sebentar lagi. Apalagi yang benar-benar tidak tahu sama sekali perkiraannya. Hujan mungkin masih bisa menebak, oh ini sudah mendung, mudah-mudahan hujan nanti malam. Ini yang hitungan manusia nggak mungkin itu lebih lebih sering lagi hamba-hamba putus asa. Istilahnya sudah dikepung oleh musuh semua bawa senjata-senjata yang mengerikan, kamu berapa detik lagi akan mati dibantai oleh mereka. Biasanya putus asa. Padahal sebentar lagi akan ada jalan keluar. Tiba-tiba kamu tunggu-tunggu, kemana orang-orang itu? Ternyata ada kejadian di luar yang kamu tidak tahu. Mereka dilawan oleh yang lain. Ini barakallahu fikum. Kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi. Seorang hamba putus asa padahal jalan keluarnya sebentar lagi. Faida asaba bihi man yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Jika menimpa mereka apa yang Allah kehendaki atau kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Idahum yastabshirun. Tiba-tiba mereka bergembira. Wa in kanu min qabl an yunazzal alaihim min qablihi Padahal mereka sebelumnya, sebelum diturunkan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang putus asa. Yang menyatakan tidak mungkin. Gak akan selamat. Gak mungkin akan turun. Kami pasti akan mati kehausan. Ila akhir, Ternyata Allah turunkan pada mereka dan mereka bergembira. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا qad نصرنا sama dengan ayat ini dalam surat Yusuf ayat 11 hingga ketika mereka ketika para rasul putus asa atau hampir putus asa wa dhannu annahum qad kudibu dan mereka merasa bahwa mereka sudah didustakan tidak lagi diterima dakwahnya tiba-tiba datang pada mereka nasruna Allah kisahkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Tetapi jangan ada seorang pun dari kita yang berkata, anak khairun min Yunus. Jangan sekali-kali ada yang berkata, aku lebih baik dari Yunus. Sebab kamu tidak tahu bagaimana beratnya yang dihadapi Nabi Yunus. Jangan dikira bahwa merasa, ah anak diuji aja, tabah kok Nabi Yunus kok lari. Jangan. Nabi SAW berkata, La yaqulu ahadukum ana khairun min Yunus. Dalam hadis Dikatakan, jangan sekali-kali salah seorang berkata, aku lebih baik dari Yunus. Pernah anak pahami, tidak boleh mengatakan bahwa Rasul lebih baik dari Yunus. Kok aneh? Karena sekian banyak hadis menyatakan Rasulullah SAW lebih baik dari semua para anbiya. Mengapa berkata? Jangan berkata, aku lebih baik dari Yunus. Ternyata maknanya, ini butuhnya bimbingan para ulama dan syarah dari para ulama. Maknanya, kalian jangan berkata, aku lebih baik dari Yunus. Ini mukadimah sebelum saya singgung kisahnya. Karena beberapa orang ketika dikisahkan Nabi Yunus, ya Nabi kok lari begitu. Terus merasa, berarti kekuatan saya. Eh, sabar di sini berapa godaan. Jangan. Kamu tidak tahu bagaimana beratnya Nabi Yunus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan sebagai pelajaran. Berdakwah, berdakwah, berdakwah tidak berhasil, ya, bahwa beliau pergi meninggalkan kaumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau kembali. Sehingga terjadilah apa yang terjadi di tengah lautan sampai ketika mereka merasa ini harus dikurangi satu orang harus turun diundi lagi oleh mereka dengan qur'ah keluarnya Nabi Yunus lagi. Nabi Yunus sampai beliau berkata kalau gitu memang aku yang harus. Sampai kemudian ditelan ikan paus dan sampai dikembalikan. Di dalam ikan paus Beliau atau sejenis ya ikan paus. Beliau selalu berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Itu taubatnya beliau alaihi salam. Itu taubatnya beliau alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Maka sampai kemudian diselamatkan balik negerinya dan mereka masuk Islam. Allah kulli hal di antara ayat yang mengenai sejenis itu, Allah katakan dengan kalimat hatta idza asar rusul. Hingga ketika para rasul hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudibu dan mengira bahwa dia sudah tidak diterima, sudah disusahkan. Saat itulah ja'ahum nasruna. Hatta yaqul ar-rasul ladina amanu ma'ah. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah Hingga ketika Rasul berkata dan yang bersamanya, Mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka bukan tidak percaya pertolongan Allah, percaya. Tapi sangat beratnya ujian sampai berkata, kapan? Mana? Kok nggak datang-datang? Karena beratnya ujian mereka. Maka Allah jawab, Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan ini awal ayatnya adalah berbicara tentang am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib kata Allah apakah kalian merasa bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian mereka ditimpa dharra mereka ditimpa baksa, kejelekan-kejelekan, madarat-madarat, bahkan zulzilu, digoncangkan. Dengan segoncang-goncangnya. Ini ketakutan yang sangat. Hatta yakul Rasul. Sampai Rasul dan yang bersamanya berkata, kapan katanya pertolongan Allah? Kapan? Saking beratnya ujian. Itu pun Allah jawab, Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Sebentar lagi datang pertolongan Allah. Dan ini barakallahu fikum di antaranya atau turunnya ayat ini adalah ketika datangnya pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab itu pasukan sekutu. <coughs> Bani Ghatafan, Bani Khaybar, Yahudi, Khaybar, tambah lagi dengan Quraisy. Bergabung mereka semua mengepung kaum muslimin. Ditambah lagi dengan pengkhianatan Bani Quraidah dari dalam Madinah. Berarti musuh dari luar dan dari dalam Sampai dikatakan min fawqihim wa min tahti arjulihim. Musuh itu dari atas mereka dan dari bawah mereka. Sampai Allah katakan dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Di, di kalangan mereka ada yang bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan? Kapan datang? Mereka bukan menyatakan mana. Berarti kan tidak percaya. Mana katanya ada pertolongan Allah? Ini tidak percaya. Mereka masih mukminin. Mereka yakin akan datang. Tapi kapan? Ya Rasulullah kapan? Kapan? Ternyata Allah kirimkan junudun lam tarauha. Tentara yang mereka tidak lihat. Allah kirimkan angin, Allah kirimkan malaikat, Allah kirimkan dingin yang sangat pada mereka sehingga mereka bubar sendiri, pergi sendiri. Angin yang menerbangkan tenda-tenda mereka dan menerbangkan priuk-priuk mereka. Kudurihim. Wa qala hakiyan an Yaqub. Juga Allah kisahkan tentang Yaqub alaihi salam. Anahu qala li nabiyih. Ya, bun, ya baniya. Berkata li banihi. Bukan li nabiyih. Li banihi berkata kepada anak-anaknya. Ya baniya. Idhabu fatahassasu min Yusuf. Wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Kata Yaqub pada anak-anaknya. Wahai anak-anakku. Idhabu. Berkatlah kalian Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Kalian cari Yusuf dan saudaranya. Jangan putus asa. Dan rahmat Allah Ta'ala. Padahal berapa lama Yusuf pergi? Dari semenjak kecil sampai sudah jadi raja. Bukan setahun dua tahun. Puluhan tahun. Tapi tidak putus asa. Sampai jelas keadaannya. Apakah meninggal atau seperti itu. Cari, cari, cari. Ikhwan bin Azakumullah mengatakan pada anak-anaknya setelah adiknya pun hilang, ya kebetulan juga dibawa oleh Yusuf alaihissalam waktu itu, maka dikatakan oleh bapaknya, pergilah kalian semua cari Yusuf sama saudaranya. La tayyasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan Allah berikan. Allah kabulkan bertemu semua dengan anaknya Yusuf dan saudaranya wa kam qassa subhanahu min qasasin berapa banyak Allah kisahkan dari kisah-kisah tafrij kurubati anbiya'ih berapa banyak kisah-kisah yang dikisahkan yang berupa tafrij kurubat jalan keluar dari kesusahan-kesusahan para nabi-nabinya inda tanahil karb kapan datangnya tafrij kurubat kemenangan dari kesusahan atau jalan keluar dari kesusahan kapan datangnya inda tanahil karbi ketika sampai puncaknya kesusahan secara teori kalian tahu naik naik naik ke gunung kalau sudah sampai puncak ya turun lagi itu teorinya. Naik sampai puncak, ya pasti turun. Tahu sudah sampai puncaknya, pasti turun. Dan demikianlah keadaan semua musibah. Susah, susah, susah sampai puncak, turun. Maka Allah katakan, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inda tanahil karbi ka'inja'i Nuh. Seperti ditolongnya Nabi Nuh alaihi salam waman ma'ahu fil fulki ketika Allah selamatkan Nuh dan yang bersamanya dalam sebuah kapal. Wa inja Ibrahim minan nar dan bagaimana Allah selamatkan Ibrahim dengan nah dengan dingin ketika dibakar api. Inja Ibrahim minan nar diselamatkan Ibrahim dari api. Wa fidaihi liwaladihi alladhi amara bidabhihi. Demikian pula bagaimana Allah selamatkan anaknya Ismail dan juga bapaknya Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya, untuk menyembelih anaknya. Ngambil pisaunya, mengasah pisaunya supaya tajam karena sayang sama anaknya, jangan sampai sakit. Setelah tajam, tallahu lil jabin, jidatnya Ismail sudah tempel di, di batu, kemudian siap peso sudah tinggal saat itu datang, cukup. Qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Dan Allah terima niatmu. Ini khonibun a'azakumullah sampai puncaknya. Sampai puncaknya. Wa injai Musa wa qawmihi minal yam. Dan bagaimana Allah selamatkan Musa dan kaumnya dari lautan merah. Wa igraqi aduwihim. Dan bagaimana diselamatkan bagaimana ditenggelamkan musuh-musuhnya. Ketika pengikutnya berkata, Ya Musa, kita pasti akan binasa. Kenapa? Tidak, kata Musa. Lihat, ya jadi contoh Musanya kan Bani Israel. Karena Bani Israel memang tukang ngeluh. Bani Israel berkata pada Musa dengan kalimat bahwa di depan lautan, di belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Kita pasti akan binasa. Kalau begini. Maka Musa menyatakan, Kalla inna ma'ya rabbi. Tidak sekali-kali. Bersamaku ada Rabbku. Sampai Allah katakan, Idrib bi'asakal bahar. Pukulah dengan tongkatmu laut. Diberikan oleh Allah jalan kering. dua belas jalan. Bukan satu. Dikasih dua belas. Buat masing-masing suku Bani Israel satu jalan sendiri mestinya kan alhamdulillah. Jazakallah ya pak Musa kan begitu. Atas doamu ya, dikabulkan oleh Allah tidak. Mereka berkata, tidak mau. Kalau aku masuk ke jalan ini aku tidak yakin saudaraku dari suku lain akan selamat." Dikasih 12 jalan enggak mau, masih enggak percaya. Maka Nabi Musa berdoa lagi, dijadikan dinding-dinding lautan itu bening seperti kaca, kelihatan semua mereka. Baru mereka mau jalan. Lihat, saudaranya selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sampai kemudian Allah selamatkan dari Laut Merah, kemudian Fir'aun masuk ke dalam jalan tersebut, Allah tenggelamkan mereka semua. Fahadha barakallahu fikum. Semua setelah sampai pada puncaknya. Falamma ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا ketika bro saling melihat dua pasukan kelompok Nabi Musa dan Bani Israel dan kelompok Firaun dan bala tentaranya taraa al jamaah saling melihat dua jamaah ini dua kelompok ini qala ashabu Musa berkata pengikut Nabi Musa inna lamudrakun kita kena kita kena sudah jelas Kata Musa, kalla. Ya, tidak. Itu sudah puncak. Itu puncaknya. Depan lautan, belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Mau lari kemana? Habis kita. <clears throat> Saat itu pertolongannya. Pukulkan tongkatmu ke laut, diberi jalan. Kala wa qissat Ayyub wa Yunus dan juga kisah Nabi ayub dan Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah kisah-kisahkan. Nabi Ayub dengan penyakit-penyakit yang Allah timpahkan. Bahkan bukan hanya sakitnya. Anaknya. Terkena musibah. Hampir mati semua dikatakan. Sampai pada puncaknya. Sudah nggak ada anaknya. Rumahnya habis. Semuanya habis. Istrinya. Meninggalkan dia. Maka dia menyatakan kalau dia balik apa akan cambuk, apa akan pukul seratus kali pukulan. Maka sampai pada puncaknya Allah katakan ini mughtasalun baridun. Inilah tempat mandimu yang dingin yang akan menyembuhkan kamu. Mandi selesai, sembuh. Pada penyakitnya dikatakan Allah taala alam mengerikan sampai Allah memaafkan istrinya yang lari. Karena begini, karena begitu. Allah maafkan. karena Allah katakan bahwa dia termasuk orang yang sabar ukurannya berbeda. Ini nabi, ini bukan nabi. Ini Nabi Ayub nabi. Ujiannya berat sekali. Kalau ini tidak kuat istrinya, ya karena dia bukan nabi. Maka Allah katakan, jangan. Aku dapati dia orang yang baik. Ambil, apalagi balik. <laughs> Lebih-lebih lagi. Berarti sudah taubat ambil 100 lidi pukulkan sekali untuk menghapuskan sumpahmu atau mewujudkan sumpahmu demi Allah akan aku pukul 100 kali. Maka diambil 100 lidi pukulkan sekali saja, spread selesai. Ini barakallahu fikum. Semuanya setelah sampai pada puncak. Sampai pada puncaknya. Wa yauma badrin demikian pula pada kisah Nabi Muhammad SAW. Ma'ada'i bersama musuh-musuhnya. Wa injaihi minhum dan bagaimana Allah selamatkan beliau dari musuh-musuhnya. Kakesatihi fil ghar. Bagaimana ketika di gua Hira. Gua Saur. Hah? Gua Saur. Allah selamat. Yang tiba-tiba ya, ada burung di depannya, yang tiba-tiba semuanya bukan tidak sengaja. Allah takdirkan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Wa yauma badrin. Demikian pula pada perang Badr Dan itu terasa puncak di kalangan mereka karena beratnya. Jumlah mereka sedikit, senjata sedikit, dan musuh tiga kali lipat. Nabi Muhammad SAW di kemahnya mengangkat tangannya ke langit, berdoa, meratap, menangis, betul-betul dengan sungguh-sungguh. Karena itu sudah puncak apa kata-katanya? Yang saya ingat dari riwayatnya adalah kalimat, Ya Allah, kalau engkau kalahkan pasukan kecil ini dari kaum muslimin, la tu'bad fil Enggak ada lagi yang menyembah kamu di muka bumi. Ya Allah, kalau sampai kalah kami ini sekarang, enggak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi ini. Ini khonilina azakumullah. sadaq. Sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada di dunia ini kecuali Rasulullah SAW dan mereka, para sahabat yang jumlahnya sedikit tadi 300 orang tadi. Kalau ini habis, ya udah. Eh, apa sisanya? Siapa sisanya? Musyrikin. Sampai Abu Bakar yang berkata, Ya Rasulullah cukup. Allah pasti mengabulkan. Karena beliau terus berdoa sampai jubahnya terjatuh, jubah luarnya. Jubah luar itu hanya diginikan saja. Sehingga kalau mangkat tangannya, lambang-lambang dia jatuh. Wa kadzalika yauma al-ahzab. Ketika mereka dalam keadaan susah. Ketika musuh dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan mengepungnya. Wa yauma Uhud. Pada perang Uhud ketika mereka melihat dalam keadaan sudah menang, mereka berangkat mengambil bapasan perang padahal Rasulullah sudah berpesan jangan turun dari bukit tersebut. Tapi karena merasa sudah menang, mereka mengira tidak boleh itu ketika masih perang. Karena sudah selesai perang. Turun mereka. Ternyata ketika pasukan panah turun dari bukitnya, musuh melihat kesempatan. Mereka berputar dari balik bukit karena bukit sudah aman, tidak ada lagi pemanah-pemanah di atasnya. Maka musuh dari depan balik dan dari belakang menyerang pula terjadilah kekacauan dan itu juga berat dirasakan. Ditambah lagi dengan kalimat kutila Muhammad, kutila Muhammad dari musyrikin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad terbunuh, terbunuh. Dan mereka memang tidak mencari, tidak mendapati. Jangan-jangan benar terbunuh. Itu juga berat yang sangat sangat berat. Sampai turun ayat وَمَا rasulun إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ rasul. rusul. Afa in mata أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. <clears throat> Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling murtad dari kaki kalian? Artinya kenapa? Kalau memang benar terbunuh, terus kalian mau meninggalkan agama ini? Ditegur oleh Allah dengan keras. Ternyata juga ada jalan keluar. Allah selamatkan mereka. Wa ahzab. Demikian pula pasukan ahzab. Wa yawma Hunain, demikian pula perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah, wa yawma Hunain. Dan ingatlah pada perang Hunain. Id a'jabatkum kasratukum ketika kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ternyata kata Allah, la tughni ankum syai'a jumlah itu tidak menguntungkan kalian sedikit pun atau jumlah itu tidak pengaruh, tidak ngaruh sama sekali. La nah, tughni, tidak mencukupi kalian. Ketika pasukan tadi yang panjangnya kata penulis tarikh dikatakan pasukan terdepan sudah melewati bukit, pasukan belakang belum. Ya, melihat dari kejauhan pasukan terdepan sudah pelok ke sana, di belakang bukit. Kalau di bukit, pasukan ini berjalan ke sana, yang sana sudah kelihatan di sini. Saking, saking panjangnya. Maka mereka bangga dengan banyaknya jumlah ternyata sampai di satu daerah di antara dua bukit Hunain, musuh ada di sana, di atas bukit kanan dan bukit kiri. Mereka dihujani dengan panah dan tombak. Dan perang saat itu, yang di atas menang. Sebagaimana tadi, bukit pemanah, yang kata Nabi, jangan tinggalkan bukit ini. Menang. Siapa yang mau lewat akan dilempari hujan, panah, dan panah dari atas ke bawah semakin dipercepat dengan gravitasi, sedangkan ke atas semakin diperlambat. Maka mereka berkuasa di atas. Ini barakallahu fikum sehingga mereka kocar-kacir ke sana kemari. Dan yang terbanyak adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Radhiyallahu taala anhum wa ardhahum wa lahum. Keadaannya seperti itu. Sampai Nabi mengatakan, Ya Abbas, panggillah mereka. Karena suara beliau keras. Panggil. Ya muhajirin, ya ansar, ya man baya'a tahta syajarah, ya ahla badrin ila akhir. Yang datang kelompok inti saja. Tidak banyak jumlahnya. Kemudian melawan, menang. Ini khunilina a'azakullah. Datang pertolongan Allah SWT saat itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan kemudian ucapan beliau dalam hadisnya fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Maka setiap orang dalam keadaan kemudahan syukurlah. Kalau dalam keadaan kesulitan ingatlah setelah kesulitan ada kemudahan. Maka dia akan bisa merasakan kesulitan tadi ringan. Mengapa? Yang diingat kemudahan setelah ini. Setelah ini akan ada kemudahan. Setelah ini akan ada kemudahan. Beberapa rumah tangga suami istri ada yang berkata saya merasakan paling indah itu adalah ketika setelah terjadi prahara. Dia tidak mau prahara, bukan dia pengen, enggak. Tapi setelah terjadi keributan, pusat, kemudian datang kebaikan, itu lebih nikmat dari yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini ma'al usri yusra. Walaupun dia kemudian tidak berangan-angan supaya terjadi lagi, tidak. Tetapi dia merasakan sesuatu setelah itu, kenikmatan yang Allah berikan. Maka dia mengingat-ingat yang seperti itu jadi ingat apa yang dihadapi. Ringan. Ini susah. Mudah-mudahan ini tanda akan datangnya kebaikan. Ini ada kesusahan di hadapannya. Tapi dia berkata dalam hatinya, ini tanda akan ada kebaikan setelah ini. Tiba-tiba datang orang kemudian melarang, tidak boleh, bubarkan. Mudah-mudahan akan ada kebaikan setelah ini. Wallahu alam apa, tapi yakin akan ada nanti kebaikan setelah ini. Mudah-mudahan barakallahu fikum kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, inna nasra ma'as sabr wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran dan bersama kesusahan akan ada kemudahan. Huwa muntazi'un min qawlihi ta'ala. Kalimat ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna ma'al usri yusra." Wa qawluhu 'azza wa jal. Dan juga diambil dari ayat Allah, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Jalul Allah ba'da usrin yusra. Bicara tentang apa itu? Talak. Di surat talak. Antara suami istri. Artinya tidak jauh contoh kita tentang masalah suami istri. Karena Allah juga menyatakan ketika urusan-urusan yang seperti itu dengan kalimat saya ja'alullah. Allah akan menjadikan ba'da usrin yusra. Sabarlah. Tenanglah. Jangan keburu-buru mengeluh atau keburu-buru putus asa, jangan. Ba'da usrin yusra. Wa kharaja al-Bazzar fi musnadih. Al-Bazzar juga mengeluarkan dalam musnadnya dan Ibn Abi Hatim dan lafaz daripadanya min hadits Anas an Nabi SAW عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء juhri la ja'a al-yusru hatta yadkhul يدخل fa فيخرجه disebutkan dalam Musnad Al-Bazzar dan juga Ibn Abi Hatim dari hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW. Kalau datang kesusahan pada seseorang dan dia masuk dalam lubang johor yang tertutup, Raja al Yusuf Saya akan datang kemudahan itu kepadanya dan mengeluarkannya dari lubang itu. Fanzalallah azza wa jalla maka Allah turunkan ayatnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang dua kali oleh Allah bahwa setelah atau bersama kesusahan ada kemudahan. Dan bersama, sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Warawa Ibnu Jarir wa ghairihi min haditsil Hasan mursalan nahwahu. Sejenis itu pula. Dan dalam hadisnya ada kalimat, faqala an maka Nabi berkata, lan yaghliba usrun yusraini nggak akan bisa kesusahan mengalahkan dua kebaikan. Nggak akan kesusahan mengalahkan dua kebaikan. Apa maknanya? Sebelum datangnya usur, berarti Yusuf. Setelah datangnya Yusuf, setelah datangnya Yusuf, apa itu? Yusuf. Berarti ini kejelekan diawali dengan kebaikan dan diakhiri dengan kebaikan lagi. Dua lawan satu nggak akan bisa mengalahkan yang dua. Hanya saja sebagian manusia hanya melihat pada al yusr tapi nggak melihat yusraini, nggak melihat dua yusr. Kamu kalau dalam keadaan susah sekarang, kamu ingat kemarin sekian lama kamu dalam keadaan baik. Iya pak ya Iya. Dan ingat, Allah berfirman, ma'al uzri Yusuf. Setelah Uzri ini akan ada kemudahan lagi. Kenapa nggak sabar? Kenapa mengeluh? Nggak akan bisa. Kejelekan mengalahkan dua kebaikan. Dua kemudahan. Kesusahan nggak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Qala Warawa ابن Abi, Abi Dunya dengan sanadnya dari ابن Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, "Lau anna al-'usr dakhala fi juhrin la ja'a al-yusr hatta Kalau saja kesusahan itu masuk dalam satu lubang, maka kemudahan akan mengikutinya sampai masuk lubang juga. ثم qala qala Allah taala dan Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri dan dengan sanadnya. bahwa Abu Ubaidah husra fakataba ilaihi Umar yaqulu mahma yanzil bimri'in shiddatun yaj'alu Allah ba'daha faraja wa innahu lan yaghliba 'usrun yusrain wa innahu yaqulu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Dengan sanadnya diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah Husra terkepung. Maka diberi surat padanya. Berkata, apapun yang menimpa seseorang dari kedahsyatan, maka pasti Allah akan memberikan setelahnya kemudahan. Dan sesungguhnya tidak akan bisa kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Fa'innahu yaqul, Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah. Dan perkuatlah kesabaran. Dan teruslah sabar. Dan bertakwalah pada Allah. Semoga kalian mendapatkan salah. Syaratnya sabar. Sabarlah. Wa sabiru dan teruslah sabar. Wa rabitu dan tetaplah istiqamah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر dan antara sesuatu yang unik walaupun latif maknanya lembut ya tapi di sini maknanya bukan kelembutan seperti itu tapi maknanya sesuatu yang menarik dari rahasia terikatnya al-faraj bil karab jalan keluar itu selalu bersama kesusahan dan kemudahan selalu bersama kesusahan. Di antara lataif yang kita dapatkan annal karaba idza istadda wa 'azuma wa tanaha bahwa musibah kalau sudah istadda, kalau sudah semakin dahsyat wa 'azuma dan sudah semakin besar wa tanaha sudah mencapai puncaknya hasala lil 'abdil iyas biasanya akan terjadi pada seorang hamba keputusasaan min kasfihi keputusasaan untuk menyingkapkan kesusahan itu karena sudah mulai besar dan sudah mulai dahsyat dan sudah mulai puncaknya maka dia putus asa tidak mampu untuk menyingkapkan min jihatil makhlukin biasanya tidak mampu untuk bisa menyelesaikannya dengan bantuan makhluk wa ta'allaqa qalbuhu billah dan biasanya hatinya sudah kepada Allah saja tidak pada yang lain. Wahada huwa haqiqatu tawakkul ala Allah dan itulah hakikat tawakal kepada Allah dan saat itulah datang dan keluarnya. Barakallahu fikum. Bisa dipaham? Ini keunikan, rahasia. Kenapa kesusahan diiringi kemudahan? Kenapa sudah sampai puncak baru datang dan keluar? Mengapa? Kok tidak di awal-awal saja? Karena biasanya di awal-awal itu manusia masih nengoknya ke manusia. Ya akhi, ada ada susahan ini. Ya akhi, pulang, datang isi pulang. Kalau punya kesusahan. Masih. Begitu sudah, ini mentok, ini mentok, itu mentok, itu mentok. Mau kemana lagi? Hancur. Ya Allah. Mulai. Dia ikhlas. Dia bukan bukan bukan lupa, enggak. Tapi merasa, ah ini kecil. Kalau si pulang datang aja selesai. Karena dia punya jabatan, karena dia punya ini, karena dia punya itu. Atau ini kaya raya, bisa akan menyelesaikan urusan ini. Ternyata semuanya runtuh. Maka dia meminta hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan tawakal. Dan itulah yang dikatakan hakikat tawakul. Doa yang seperti itu yang terkabul. Doa yang seperti itu yang terkabul. Kalau masih bercabang-cabang biasanya masih belum ikhlas. Dia berdoa tetapi pikiran dia tidak ke sana. Pikiran dia, si fulan akan datang, akan bantu saya. Selesai. Urusan. Saya punya backing. Saya punya teman. Saya punya fulan. Saya punya kakak. Saya punya adik. Saya punya... Wah, merasa akan ditolong. Ternyata setelah sampai puncaknya ini butuh, ini gagal, ini nggak bisa, ini sampai sudah merasa nggak mungkin saya selamat. Pasti saya celaka biasanya saat itu dia ikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu datangnya pertolongan. Qala <clears throat> dikatakan wa huwa min a'dhamil asbab. Doa yang ikhlas tadi itulah termasuk sebesar-besar sebab allati tutlab bihal hawaij yang dengan itu diminta hajat-hajat manusia. Fa Allah yakfi man tawakkala alaih. Karena Allah pasti akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Allah katakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pun akan mencukupinya. Pertanyaan terjawab. Mengapa pun nunggu sampai puncak? Karena biasanya kalian ikhlasnya doa kalau sudah puncak. Kalau belum puncak masih belum ikhlas doanya. Masih sekedar saja tetapi ketika sudah sampai puncaknya, betul-betul dia ber dengan air mata, dengan hati, dengan perasaan, dengan merengek. Doa dengan merengek itu bagus. Disuruh. Salah dengan merengek meminta pada Allah Taala. Warawa Adam ibnu Abi Iyas fi tafsirihi Adam ibnu Abi Iyas dalam tafsirnya mengatakan dengan sanadnya dari Muhammad ibn Ishaq qala jaa Malikun al-Asja'i ila Nabi datang Malik al-Asja'i radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala usira Bani Auf. Bani Auf ditawan. Faqala lahu arsil ilaihi anna Rasulullah sallam. ya'muruka an tuksira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Putus seseorang ke sana. Dan kemudian sampaikan kepada orang yang ditawan itu. Yang ditangkap itu. Bahwa Rasulullah menyuruh kamu untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Fa'atahu Rasul wa akhbarahu. Maka utusan tadi mendatangi dan kemudian menghabarkan kepadanya. Fa'akabba Auf yaqul la haula wala quwata illa billah. Maka dia pun seperti Ibnu ya. Anaknya Auf. Ya عوف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقد dan anaknya itu sudah diikat dengan qid apa itu qid watarul qaus dengan senarnya busuk diikat dengan senarnya busuk fasaqatal qiddu anhu tiba-tiba lepaslah ikatan tersebut fakharaja maka dia keluar faida huwa binaqatin begitu keluar dia melihat seekor unta milik mereka maka dia tunggangi. Faqbala maka dia lari dengan untanya faida huwa bisarahil qaumil ladzi kanu shadduhu. Ternyata dia dapati sarah apa pelana atau perbekalan kaum tersebut yang mengikat dia. fasahabihim bihim fa'atba'a akhiraha فلما يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه عوف ورب الكعبة فقالت أمه واستوأتاه وعوف كثير آه، كثير كئيب يألم ما هو فيه من القد فاستبقى الأب والخادم إليه فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا فقص عليه على أبيه أمره وأمر الإبل فأتى أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما أحببت ما شاء الله Sepertinya ini anaknya Auf, bukan bukan bani, bukan suku. Tapi ibnai Auf. Ya. Ditawan anaknya Auf. Maka dia mengutus pada Rasulullah SAW menceritakan dan dia gelisah. Ternyata yang nanya itu dipesan. Kirim orang ke Auf, bilang perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka didatangi, maka Auf pun akabba langsung tersungkur sujud kepada Allah Taala dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Anaknya dalam keadaan sedang diikat dengan ikatan uh, eh, benar, uh, eh, senar busur. Tiba-tiba Allah takdirkan lepas senar busur itu. Fakoraja maka dia keluar, tiba-tiba di hadapannya ada untanya. Untanya mereka sungguhnya. Langsung dia tunggangi, dia jalan. Begitu dia berangkat atau lari, melewati huwa bisarhil kaum alladzina kanu shadduhu. Dia melihat, kendaraan unta-untanya mereka berkumpul. Fasohabihim. habihim, fa'at, ba'a akhiruha awalaha. Maka di, diucapkan dengan suara keras. Tiba-tiba ngikut semua mereka itu. Unta-unta itu. Falam yasja abawaihi illa wa huwa yunadi. Dalam keadaan bapak ibunya sedang berdoa dikejutkan dengan suara anaknya di depan pintu. Faqala abuhu <clears throat> berkata abunya, "Auf wa rabbil Ka'bah." Auf wa rabbil Ka'bah. Wa qalat ummuhu dan ibunya berkata, "Wa aswatah." Duhai uh, sedihnya kehilangan dua anak begitu. Masih masih sedang berbicara seperti itu. Wa Auf kaib ya'lam ma huwa fihi minal qid. Dan Auf sedih karena dia tahu diikatnya dengan tali senar itu sulit untuk lepas. Karet. Bisa kebayang sendiri bagaimana ikatannya. Fastabqal abu wal khadim ilaihi. Fa'idha awqad mal'al fina ibilan. Tiba-tiba sudah datang anaknya dalam keadaan penuh dengan unta. Itu unta yang tadi ngikut semua. Hmm. Karena di apa? digusah gitu. Mungkin Wallahu alam pikiran dia mungkin supaya jangan mengejar orang-orang itu supaya jangan mengejar untanya di bus-bus gitu di usir semua berlarian untanya ngikut unta yang dipacu sama dia ngikut semua fakal ala abihi maka diceritakan oleh anaknya kepada bapaknya kisahnya wa amaral ibin maka perintahkan oleh bapaknya bawa kamu dan unta unta semua bawa kepada Rasulullah Fa'akhbarahu bi khabari Auf, maka dikabarkan beritanya Auf tadi. Wa khabar al-ibil dan kisah unta tadi jadi banyak di rumahnya itu. Bagaimana? Kalau Rasulullah SAW, isna biha ma'ahbadda. Silakan. Apa yang kamu lakukan untuknya, terserah kamu. Mau diapakan saja, buat kamu. Wa ma kunta sani'an ibilik. Dan silakan apa yang mau kamu lakukan dengan unta-untamu. Itu unta-untamu. Wa nazala. Maka turunlah ayat ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Baik. Riwayatnya baik. <laughs> Barakallahu fikum. Dan mereka membawakan hadis-hadis daif yang seperti ini adalah hanya sekedar pendukung dari yang sahih. Artinya tidak menentukan satu hukum, tidak membatalkan satu hukum, tidak menambahi satu hukum. Hukum yang sudah tentukan dengan hadis-hadis sahih dibawakan hadis-hadis yang seperti ini untuk mendukung yang sudah sahih. Wallahu taala a'lam bis disebutkan oleh Ibnu Athir di dalam Usdul Ghabah. Usdul Ghabah meriwayatkan tentang riwayat sahabat, kehidupan sahabat. Dari jalan Adam ibni Abi Iyas, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hashim, kama fi tafsir Ibnu Katsir, dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari jalan Ibnu Ishaq juga dan lihat halaman 432. Wallahu taala alam bisawab. Kalau kamu memutuskan satu hukum berarti boleh ya begini begini begini dari hadis ini jangan. Kenapa hadis itu Nggak jadi hujah. Jadi jangan menyimpulkan satu hukum dengan hadis ini. Tetapi ini hanya perkara yang mungkin saja benar. Karena dua dhaif itu bukan berarti 100% dusta. Mungkin sahih kisahnya, tapi yang membawakannya orang yang tidak siqah, maka tidak diterima. Karena hafalannya tidak kuat. Apakah orang yang hafalannya nggak kuat nggak mungkin benar? Mungkin. Berarti kisah seperti ini mungkin saja terjadi. Bahkan banyak yang terjadi yang mirip dengan ini. Banyak yang terjadi yang mirip dengan ini dalam Quran dan dalam Sunnah. Maka tidak mustahil terjadi yang seperti ini hanya dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan. Kalau masih awal-awal sudah doa secara ikhlas, bisa jadi dikabulkan. Tapi kebanyakan kata Ibnu Qayyim juga mengatakan seperti itu. Kebanyakan orang itu nanti doa yang benar-benarnya itu nanti belakangan kalau sudah betul-betul kepepet. Makanya Allah katakan apa? Aman yujibul mutarra idza da'a. Siapa yang mengabulkan doa orang mutar? Kenapa kau mutar tak? Umumnya orang yang mutar itu doanya ikhlas. Umumnya orang yang sudah mutar sudah kepepet itu biasanya doanya ikhlas. Padahal kalau dia doanya seperti orang mutar, walaupun di awal-awal belum mutar, akan dikabulkan oleh Allah Taala. <clears throat> Allah taala alam bisawab.